Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din azdani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang syarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala yang mana matan Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis 42 hadis yang dikenal dengan dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah dikarang oleh seorang imam yaitu Imam An-Nawawi. Siapa namanya? Yahya bin Syaraf. Eh, Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Abu Zakaria. Naam. Qala syarih athabahullah kita lanjutkan. Wa itu yang ketiga mengenai ini nanti masih seputar Nah, barakallahu fikum orang yang dia beramal niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beramal niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun karena apa? Karena agar dilihat atau agar dipuji atau agar disebut dengan sebutan Nah barakallahu fikum yang lain. Nah, Kita lihat wasanisu dan yang ketiga Rajulun atahu Allahu malan sallatahu ala halakatihi fil khair. Ada orang yang memang dia diberi oleh Allah taala sebuah harta, orang kaya maksudnya ya. Kemudian dia menghabiskan hartanya kepada jalan kebaikan. Bagus enggak itu? Bagus. Tapi ingat, niatnya nanti kita lihat. Fasara yunfiquhu fil khair. Akhirnya dia pun menjadikan apa? Harta tadi dia infakkan di dalam kebaikan. Fahuwa fi dhahir katsirul infaq. Perhatikan baik-baik ini ya. Dia secara zahirnya banyak infaknya. Nah, secara zahirnya banyak infaknya. Yang diinfakkan banyak secara dohir. Wal infaqu fi sabilillah la syakka annahu min afdalil a'mal. Sedangkan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diragukan lagi bahwasanya perbuatan tersebut termasuk amalan yang paling afdal jadi secara dohirnya bagusnya dia menginfakkan hartanya yang sangat banyak tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda mengenai uh, atau kisah tentang orang tersebut wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullihi ada salah seorang yang Allah Ta'ala berikan kelua, keluasan, kelapangan berupa harta dan dia memberikannya memberikan harta tersebut min asnafi al-mal kullih. Enam dari berbagai macam jenis harta seluruhnya. utiya bihi. Kemudian dia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu wa fa'arafaha. Dia diajak untuk mengakui kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan dan dia mengakuinya. Faqala kemudian ditanyakan kepada orang tersebut, "Ma amilta fiha?" Apa yang nah barakallahu fikum telah engkau lakukan atau telah engkau kerjakan di dunia qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak kata dia aku tidak meninggalkan sedikit pun satu jalan pun yang engkau mencintai untuk aku berinfak di dalamnya dalam jalan tersebut kecuali aku telah menginfakkan Nah, hanya untukmu katanya. Jadi orang ini Naam barakallahu fikum berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kami tidak meninggalkan satu jalan pun yang harus aku infakkan kecuali aku infakkan hanya untukmu katanya. Qala kadzabta. Allah telah mengatakan kamu dusta. Naam. Walakinnaka fa'alta dzalika liyuqala huwa jawadun. Naam, tapi sesungguhnya engkau akan tetapi engkau melakukan hal tersebut, menginfakkan hartanya tujuannya agar dikatakan dia adalah orang dermawan, bayangkan ini. Allah taala langsung bongkar langsung. Ternyata kafdab orangnya dusta. Faqad qil dan sungguh telah dikatakan, summa umira fihi fayushab ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan akhirnya diseret orang tersebut wajahnya hingga dimasukkan ke dalam api neraka. Allahumma musta'an. Kesimpulannya para fikum hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya sallallahu mengenai tiga orang yang dia beramal dohirnya seakan-akan amalan kebaikan namun yang merusak amalan tersebut adalah niatnya yang pertama kemarin ada orang yang dia berjihad berperang terbunuh paham ya tapi tujuannya agar dibilang sudah pemberani batal juga amalannya yang kedua kemarin orang yang dia diberikan apa ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkannya, kemudian membaca Al-Qur'an. Nah, bagus itu, bagus semuanya. Namun ternyata tujuannya agar dibilang qari. Agar dibilang pembaca Al-Qur'an. Nah, atau agar dibilang hafid penghafal Al-Qur'an atau agar dibilang alim orang yang berilmu. Itu juga apa? berbahaya. Yang ketiga yang kita baca pada malam hari ini barakallahu fikum orang yang diberikan keluasan harta. Dia menginfakkan eh, mensodakokan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun tujuannya apa? Agar dibilang dermawan. Si fulan dermawan, Masya Allah misalkan. Tujuannya agar mencari apa? Pujian. Agar dibilang dermawan. Rusak gak amalannya? Rusak. Kita lihat berikutnya. فَإِذَا كَانَتْ هَذِي الْأَعْمَالُ الْجَنِينَةُ تَذْهَبُ هَدَرًا وَتَذِيعُ عَلَى صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ nadharan liniyati ashabiha wa su'i qasdihim fa ghairuha min al-a'mal min babi aula. Kata beliau, maka apabila amalan-amalan yang mulia ini saja hilang secara sia-sia hadaron enggak ada nilainya, hilang secara sia-sia. Wa tabi' dan juga hilang ala sahibnya terhadap apa? pelakunya. Yaumal qiyamah di hari kiamat nanti. Nadharan dalam keadaan yang dilihat itu apa? liniyati ya ashabiha dilihat pada niat-niat pelakunya atau orang yang melakukan amal tersebut wasu su'i dihim dan jeleknya tujuan mereka fa ghairuha maka selainnya yang selain amalan-amalan yang mulia ini saja minal a'mal berupa amalan-amalan yang lainnya min babi aula amalan yang sangat mulia ini saja tiga tadi itu berjihad paham ya menginfakkan hartanya mengajarkan ilmu membaca Al-Qur'an itu saja hilang sia-sia manakala tidak ikhlas karena Allah apalagi amalan yang lainnya gitu loh na'am barakallahu fikum ikhwani fid azdani wa azdakumullah jadi kita semuanya membutuhkan niat nam innamal a'malu bin niat hanya saja seluruh amalan itu harus diiringi dengan niat amalan di sini yang dimaksud adalah apa amalan apa maksudnya ibadah amalan ibadah nah adapun amalan yang sifatnya adat yang sifatnya kebiasaan adat istiadat tradisi misalkan Nah barakallahu fikum seperti tidur, makan, minum, tabiat manusia itu semuanya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa kecuali kalau diniatkan dengan niat yang benar. Apa maksudnya ya? Kalau niatnya karena Allah untuk beribadah, biar kuat ibadahnya, dia makan, minum agar ibadahnya kuat dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tapi kalau dia niatnya makan dan minum eh, agar kenyang nanti biar kalau kelahi kuat misalkan Dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Hati-hati barakallahu fikum ternyata niat itulah yang merusak. Niat itu yang bisa merusak amal seorang kalau niatnya tidak tulus, tidak benar. Naam barakallahu fikum. Wa inna malikul limri'in manawa. Dan setiap orang pun akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setiap orang akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kita lihat Fahada mimma يؤكد 'alal muslim an yukhlisa نيته lillahi 'azza wa jal 'indama yaqumu bi'amalin minal a'malis Maka penjelasan ini termasuk perkara yang memang ditekankan terhadap seorang muslim agar mengikhlaskan niatnya karena Allah taala. Ketika dia menegakkan atau mengerjakan sebuah amalan daripada amalan-amalan yang salihah. Jadi beramal karena Allah, salat karena Allah, Bangun malam karena Allah. Paham ya? Jadi bangun malam antum bangun malam, adzan pertama itu jangan karena takut dimarahin, jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma alasannya takut dimarahin nanti bisa dikatakan apa? mengurangi pahala. Paham ya? Oleh karena itu upayakan karena Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, salat malam, bangun malam, sepertiga malam terakhir dimanfaatkan semaksimal mungkin. Berdoa kepada Allah taala setelah salat. Nah, barakallahu fikum. Jadi setelah salat selesai jangan langsung berbaring lagi, berdoa dulu. Intinya doanya itu diantaranya. Karena berdoa ketika bertepatan dengan sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan akan dikabulkan dengan seizinnya. Nah, man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta kepadaku aku beri. Man yad'u, nah man barakallahu fikum Nah, man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang mau berdoa kepadaku aku kabulkan man yastaghfiruni fa Siapa yang mau beristighfar, minta ampun kepadaku, niscaya aku akan, ampuni orang tersebut. Menunjukkan bahwasanya jaminan-jaminan sangat mulia jangan terlewatkan. Nah, barakallahu fikum jangan terlewatkan. Naam. Kita lihat di sini. Min salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa sadaqatin. Baik berupa salat, puasa, haji, umrah, sedekah, wa talabin lil ilmi wa ta'lim. Masyaallah dan juga mencari ilmu serta mengajarkan ilmu itu juga butuh apa? ikhlas. Jadi orang ingat-ingat ketika mengajarkan ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena uangnya. Paham ya? Bukan karena mengharapkan harta, mengharapkan gaji, jangan. Harapkanlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Naam. Tapi kalau yang diharapkan adalah harta sebagaimana sudah kami jelaskan kemarin, dia tidak akan mengajar kembali tidak akan mengajarkan ilmu kalau tidak ada hartanya. Kan gitu. Allah musta'an. Wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar dan memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Wa da'watin Allah azza wa jal dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala butuh juga ikhlas. Wa ghair dzalik dan yang selain itu fa'yan baghi an yuraqiba niyyatahu wa yatadhakkara niyyatahu fi kulli 'amalin ya'maluhu dan sepantasnya selayaknya bagi seorang muslim agar merasa senantiasa dia mengawasi niatnya dan ingat terhadap niatnya fi kulli amalin pada setiap amalan yang dia kerjakan. Ingat-ingat ya, setiap amalan yang dia kerjakan upayakan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, terutama amalan ibadah. Bi an yukhlisahu lillah, hendaknya dia mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Wajah yatruda nafsihi riya. Ini sudah kita lewati juga dan juga menolak, mengusir. Perhatikan Muhammad mengusir dari dirinya riya. Riya ini penyakit yang sangat berbahaya. Apa itu riya? yang beramal Nah, termasuk mana ria adalah seseorang beramal agar dipuji oleh orang lain atas seorang beramal agar dilihat oleh orang lain itu dihindari ngam na'am wa terutama nafsi nafsihi dan hendaknya dia mengusir dari dirinya riya karena riya ini ada syirik asghar syirik kecil yang sangat berbahaya yang Rasulullah pun juga mengkhawatirkan terhadap apa riya itu sendiri karena sangat berbahaya dan tidak nampak berada di dalam hati manusia mana dalilnya hadisnya mana akhwafu Naam, akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar Perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ditanya, apa itu syirik kecil? Apa ternyata ar Apa definisi ini riya? Definisi riya apa? An ya'mal ar-rajulu 'amalan yabtaghi bidzalika atau min ajli an yanzura ilaihin nas Nah, sudah kita lewati ya. Seseorang beramal dengan sebuah amalan dalam rangka agar dilihat oleh manusia atau disanjung atau dipuji sama saja. Kita lihat, li'annal insana basarun. dikarenakan manusia itu juga manusia. Maksudnya dikarenakan manusia itu manusia biasa, ya'ridu lahu riya, terkadang muncul di hadapannya itu riya, wa hubbul dan senang kalau dipuji. Wa hubbus dan senang senang kalau disanjung. Paham ya? Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum kalau misalkan nah, kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu secara terang-terangan dengan menjaga niat kita memberikan sesuatu secara tersembunyi. Enggak nampak agar menjaga niat. Karena niatnya sangat penting sekali barakallahu fikum. Nah, Karena tabiat manusia itu dia senang kalau dipuji. Ya enggak? Naam, si fulan masyaallah dipuji senang. Oleh karena itu hati-hati. Fa alaihi an yatruda hadzal qasdu Hadal qasda maka wajib atas dia untuk mengusir tujuan yang jelek ini nam idza taraa alaihi apabila muncul padanya paham ya jadi kalau ada muncul pada diri kita ria tolak seperti dalam keadaan kita sholat ataupun yang lainnya karena untuk masalah ria ini datangnya ada pada dua amalan amalan yang sifatnya munfasil dan amalan yang sifatnya mutasil. Amalan munfasil itu seperti apa? Seperti antum sedekah di hari Senin, Eh, sodakoh di hari Selasa. Ketika hari Senin antum sodakoh karena riya, batal amalannya, enggak dapat pahala. Hari Selasa antum beramal karena Allah Taala diterima. Tapi kalau amalan yang sifatnya muttasil di salat, 4 rakaat misalkan. Pada rakaat pertama Allahu Akbar, ikhlas dia. Ikhlas. Datanglah riya tiba-tiba. Nah, biar dipuji, salatnya diperbagus, biar yang lainnya memuji misalkan. Nah, itu jangan dilanjutkan terus. Tepis. Ditepis diusir. Tetap lanjutkan untuk ikhlas tadi. Kalau dia melanjutkan terus salatnya nanti khawatirnya batal. Paham ya? Karena rangkaian satu amalan tadi. Paham ya? Tapi diusir, diusir. Diusir datang lagi, diusir datang lagi. Seperti itu yuk yu'fa diampuni karena dia sudah berusaha untuk menghilangkan riak tadi itu. Paham ya? Nah, tapi yang berbahaya itu yang yang hanyut terhadap riak tadi. Pertama awalnya ikhlas. Allahu Akbar. Di belakang orang besi-besi. Masya Allah sholatnya bagus ya. Perbaiki sholatnya. Sampai akhir 4 rakaat niatnya sudah berubah riak. Itu apa? Tidak diterima lagi sudah. Paham? Ya? Karena nggak ada usaha untuk menepis. Yang paling bagus yang pertama tadi menepis atau hilang total. Sampai 4 rakaat nggak ada riak. Paham ya? Yang kedua tadi dia sudah berupaya menepis, datang, ditepis, datang sampai di akhir sudah berusaha semaksimal mungkin yu'fa, diampuni. Karena sudah berupaya untuk menghilangkan riak tadi. Karena riak ini sangat berbahaya barakallahu fikum, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tersembunyi di dalam apa? Sesuatu yang tersembunyi di dalam apa? Riak itu. Riak itu tersembunyi di dalam apa, Hidir? Riak itu tersembunyi di dalam apa? Di dalam apa, Muhammad? Riak itu tersembunyi di dalam apa? <laughs> niat di dalam hati gitu ya sesuatu yang tersembunyi dalam hati nah barakallahu fiikum kembali pada niatan juga kita lihat wa yukhlisan niyatahu lillahi azza wa jal dan mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala wa qad qala asy-sya'iru fi hubbis sana dan sungguh telah berkata seorang penyair mengenai keberadaan orang yang cinta atau senang dengan pujian atau sanjungan yahwa sanaa mubrizun wa muqassirun hubbus sana'i tabi'atul insani Artinya apa? Orang yang menampakkan amalan atau orang yang meremehkan sebuah amalan, terkadang apa? Dia senang terhadap pujian. Nah, senang terhadap sanjungan, hubbus sana'i, cinta dengan sanjungan atau pujian tabiatul insani, tabiat manusia. Tabiat manusia kalau dipuji senang enggak? Senang, biasanya senang. Nah, senang di situ harus diatur. Dalam artian jangan sampai senangnya kita dengan pujian tersebut akhirnya apa? menimbulkan riak jangan. Nah, barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fal insanu basharun ya'ridu lahu hadzal qasd. Manusia itu adalah manusia biasa. Insan itu adalah manusia biasa yang terkadang datang di hadapannya tujuan yang jelek ini, itu riya. Min hubbil madhi wa hubbis sana, itu berupa mencintai sanjungan, pujian. Fa alaihi an yut an yatrudahu wa yatakhallasa minhu. Maka wajib atasnya untuk mengusir riya tersebut dan juga berlepas diri dari riak tersebut. Wa yukhlisan niyyatahu lillahi azza wajal dan mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena riak ini syirik apa tadi? Riak itu syirik apa tadi? Syirik apa? Syirik asghar. Riak syirik kecil, menghancurkan semua amalan atau amalan yang terkena riak saja? Amalan yang terkena riak saja. Perhatikan barakallahu fikum. Naam diulang-ulang itu diperhatikan. Kita lanjutkan. Summa innahu sallallahu alaihi wasallam dzakara misalan amaliyan li hadzal hadis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah contoh eh, secara penerapan terhadap hadis ini. Faqad masalah bil hijrah. Rasulullah mempermisalkan hijrah. Hijrah itu apa sih? nanti akan beliau sebutkan makna hijrah nah secara garis besar karena hijrah itu ada memiliki beberapa makna. Makna secara garis besar, hijrah secara asal, ada makna hijrah yang nah masuk dalam kategori rincian. Karena hijrah itu secara garis besar apa? Al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kekufuran ke negeri kaum muslimin itu hijrah secara global. Antum berpindah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan ke negeri yang penuh dengan tauhid, hijrah bukan? Hijrah juga. Garis rincian. Antum berpindah dari kampung yang penuh dengan bid'ah, pindah ke kampung yang penuh dengan sunnah, hijrah bukan? Hijrah juga. Masuk dan rincian. maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Antum meninggalkan teman-teman yang jelek, nah, menuju kepada teman-teman yang baik, hijrah enggak? Hijrah juga, masuk dan rincian juga. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa azzakumullah. Kita lihat wal hijratu hiyal intiqalu min baladil kufri ila baladil islam. Firaran bid-din. Perhatikan baik-baik ini definisi hijrah dihafalkan. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam. Dihafal ini hijrah ya. Jangan cuman mantuk-mantuk ada. Hijrah itu Nah, barakallahu fikum maknanya adalah apa? Adalah berpindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam. Nah, paham ya? Seperti itu. Hijrah maknanya apa? Tolha? Nah, barakallahu fikum al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Tapi dalam keadaan apa? Firaran bid Dalam keadaan Nah, barakallahu fikum enam lari dengan membawa agama. Karena apa? Karena demi menyelamatkan agamanya dia hijrah itu tadi. Apa maksudnya ya? Kalau misalkan nah barakallahu fikum habibakumullah dia pindahnya bukan karena menyelamatkan agama, lain lagi urusannya. Nanti tergantung dengan niatnya nih itu istilahnya. Enam orang hijrah itu karena dalam rangka menyelamatkan agamanya. Seperti ketika para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain ketika hijrah sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah dahulunya hijrah dari Makkah ke mana? Habasyah. Hijrah pertama itu kan hijrah dari Makkah ke Habasyah karena orang kufar Quraisy mengganggu eh, keberadaan mereka di Makkah. apalagi orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang mengikuti agama Rasulullah SAW, agama Islam eh, dihina, dicaci, dimaki, kemudian terkadang juga ada penyiksaan atau yang semisalnya. Nah, hijrah pertama para sahabat Ridwanul Alim ajma'in yang mereka lakukan hijrah dari Makkah ke ke Habasyah. Siapakah sahabat yang mulia yang pertama kali hijrah dalam rangka menyelamatkan agamanya ke Habasyah? Antum? Siapakah sahabat yang mulia yang dikatakan hijrah pertama kali ke Habasyah dalam rangka membawa lari agamanya, maksudnya menyelamatkan agamanya? Siapa? Antum? Antum? Utsman bin Affan beserta hmm? istrinya siapa? Utsman bin Affan punya dua istri. Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Jadi, enam sahabat yang pertama kali hijrah dari Makkah ke Habasyah, na'am barakallahu fikum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beserta istrinya Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Siapa tadi? Abdul Fattah? Pertama kali yang hijrah dari Makkah ke Habasyah siapa? Utsman bin Affan beserta istrinya yaitu Nah, Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan ma'ruf, digelari dengan Dunurain. Dihafalnya Abdurrahman. Gelarnya Utsman bin Affan Dunurain. Dzu Nurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Siapa gelarnya Muhammad tadi? Apa? Sebutkan. Apa? Zu Nurain. Nah, dihafal itu ya. Nah, kenapa digelari dengan Zu Nurain? Ini perlu dijawab juga. Kenapa? Nah, karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan, Zu Nurain. Siapa dua putri yang beliau nikahi? Maryam sama Fatimah. Maryam? Maryam siapa? Ruqayyah Fatimah. Ruqayyah Fatimah, Fatimah istrinya Ali. Allah musta'an. Siapa? <coughs> Utsman bin Affan digelari dengan apa? Dzunurain karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua putrinya siapa ini? Ibnu Umar. Enggak tahu juga. Allah musta'an. Antum? Antum? tahu juga. Antum? Ummu Kulsum dan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat-ingat. Utsman bin Affan digelari dengan apa? Oh, digelar dengan apa? Dicatat, dicatat. Digelar dengan apa? Dunurain. Digelar dengan Dunurain. Nah, barakallahu fikum. Digelar digelar dengan Dunurain karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dihafal ya? Ayo wa na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya hijrah itu adalah perkara yang wajib bagi orang-orang yang mampu dan terdesak dan mengkhawatirkan agamanya di negeri kufar tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan hijrah masih ada. Sampai kapan? Sampai kapan? Pintu hijrah itu masih terbuka sampai kapan? Sampai terbitnya matahari dari arah barat. Paham ya? Sampai mendekati hari kiamat. Perhatikan barakallahu fikum, perhatikan. Nah, hijrah itu masih ada. Terbuka pintunya sampai matahari terbit dari arah barat. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang akan kita lewati nanti. Kita lihat di sini. Fahiyya min abdalil a'mal jihad fisabilillah. Yang mana hijrah itu termasuk amalan yang paling afdal. Yang mana hijrah itu beriringan dengan jihad fisabilillah. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladhina amanu wa hajaru Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad. Paham ya? Jihad itu sendiri enggak sembarangan. Kalau antum dengar lafaz jihad, jihad bukan berarti bom bunuh diri. Paham ya? Bukan berarti memberontak. Paham ya? Jihad itu macam-macam. Jihad yang paling abdal di antaranya adalah jihadun nafas. Memerangi enam jiwa kita semuanya. Diperangi dari apa? Dari musuh yang sangat berbahaya itu kebodohan. Jihadun nafas. Setelah kita bisa merangi diri kita, eh, untuk berbuat ikhlas muncullah musuh juga yang berikutnya yaitu setan. Nah, setan membisik-bisiki sehingga terkadang jihadnya pun tidak tulus. Jihadnya akhirnya berubah niatan. Diperangi dulu setan itu baru berangkat jihad fisabilillah. maksudnya ya? Jangan langsung berangkat gitu dalam keadaan posisi dia nah barakallahu fikum bodoh, kemudian enggak tahu apa-apa, niat niatnya pun juga keliru jangan. Karena dikhawatirkan seperti tadi itu. Jihad tujuannya agar dibilang pemberani. Hati-hati barakallahu fikum. Allahu musta'an. Wallahu jalla wa ala qaddama al-muhajirin 'ala al-ansar fi dzikri was sana. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan orang-orang yang hijrah itu muhajirin al-ansar terhadap orang-orang ansar fi dzikri was sana dalam masalah penyebutan dan juga nah masalah pujian. Ya kan sebagaimana sebutkan dalam Al-Qur'an Karim kan? Nah barakallahu fikum bagaimana lafaznya? Nah, Na'am wasabiqunal awalun, minal muhajirina wal ansor. Muhajirun dulu baru ansor. Kenapa? Karena orang-orang muhajirun itu mereka jama'u bainan nusrah wal hijrah. Ingat baik-baik ini ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengedepankan penyebutan muhajirun daripada ansar? Kenapa orang-orang muhajirun lebih afdal daripada ansar? Karena orang-orang muhajirun jama'u bainan nusrah wal hijrah. Perhatikan. Karena mengumpulkan apa? Antara pertolongan dan dan apa? Dan hijrah tulis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena mengumpulkan antara nusrah wal hijrah. Adapun orang-orang Ansar, mereka menyambut kedatangan Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Paham ya? Nah, jadi orang-orang Muhajirun di dalam Al-Qur'an penyebutannya lebih didahulukan daripada Ansar. Nah, kita lihat li'annahum taraku awtanahum wa diyarahum wa amwalahum nusratan lidinillahi azza wa jal fahum afdal min khairihim perhatikan baik-baik dikarenakan orang-orang muhajirin orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah ini hijrah yang kedua berarti ya hijrah pertama Makkah ke mana tadi ke mana ke Habasyah Ethiopia sekarang negara dikenal dengan Ethiopia itu kemudian mereka balik lagi nah ke Mekah ternyata di Mekah masih ada gangguan, rintangan, halangan. Paham ya? Akhirnya hijrah yang kedua dari Mekah ke Madinah digelari dengan Muhajirun. Paham ya? Yang menyambut hijrahnya Rasulullah digelari dengan orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah. Terdiri dari dua kabilah, dua marga besar yaitu dan dan Aus Aus dan Khazraj Dua kabilah, dua marga besar, enam dari apa? Dari orang-orang Ansor. enam Dua kabilah besar Ansor apa tadi? Apa eh? Aus. dan dan Khazraj. khaz Khazraj. enam itu dua kabilah besar, perhatikan. Naam barakallahu fiikum. Jadi mereka karena meninggalkan negeri-negeri mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan harta-harta mereka, nusratan lidinillah. Dalam keadaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Orang-orang Muhajirun afdal minal ansar li amroin. Orang-orang Muhajirun lebih afdal daripada Ansar dikarenakan dua perkara. Pertama, li'annahum hajaru ma'a Rasulillah. Karena mereka hijrah bersama Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, nah barakallahu fikum li'annahum hajaru wa nasaru dinallahi azza wa jal. Aw wa nasaru Rasulullah SAW. Artinya apa? Di samping mereka hijrah yang kedua, mereka menolong Rasulullah SAW. Memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW sehingga lebih utama daripada orang Ansar. Bukan berarti kita mengecek, merendahkan orang Ansar. Tidak. Karena na'am barakallahu fikum memang disebutkan dalam Al-Qur'an dan para ulama juga menjelaskannya. Na'am kita lihat Fahum afdalu min khairihim maka mereka orang-orang muhajirun lebih afdal daripada yang selain mereka. Fal hijratu syarafun azimun perhatikan barakallahu fikum hijrah itu adalah kemuliaan yang besar dan amalan yang mulia. Walakin laisatul ibratu bisuratil hijrah perhatikan baik-baik bukan berarti yang jadikan patokan itu adalah bentuk hijrahnya, gambarannya hijrah itu bukan. Innamal ibratu bi maqsidi, nabi maqsidi sahibiha, bi maqsadi sahibiha. Akan tapi yang jadikan patokan adalah tujuan pelakunya. Dia hijrah tujuannya apa? Paham ya? Kalau hijrah tujuannya dunia dapat dunia. Kalau dapat. Kalau hijrah tujuannya karena wanita yang dia ingin dia nikahi, dapat wanita. Kalau dapat. Tapi kalau hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Fa in hajara yuridu nusratallahi wa rasulih, maka jika dia hijrah karena mengharapkan, menginginkan pertolongan Allah dan Rasulnya, ingin menolong Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Naam fahijratuhu ilallahi wa rasulih nadharan liniyatih. Perhatikan baik-baik, hijrahnya pun akan sampai kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan melihat niatnya. Jadi niat ini timbangan. Niat ini sebagai apa? Timbangan, timbangan amalan batin. Timbangan amalan apa? Batin, amalan yang tersembunyi. Adapun timbangan amalan zahir sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timbangan amalan yang zahir Timbangan amalan yang batin innamal a'malu berniat. Semua amalan itu harus diiringi dengan niat. Itu timbangan amalan apa? Batin. Timbangan amalan zahir dalilnya Antum yang zahir yang nampak itu timbangannya apa? Yang kita lewati kemarin awal-awal itu. Hadisnya Aisyah Timbangan amalan zahir antum enggak tahu juga. Antum? asan Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ingat-ingat, itu timbangan amalan yang zahir. Jadi amalan yang nampak-nampak itu semua ditimbang dengan itu tadi. Cocok gak dengan sunnah Rasulullah? Ada enggak syariatnya? Kalau enggak ada syariatnya mardudun tertolak amalannya. Jadi anak kasih dua timbangan di apel Timbangannya bukan timbangan yang antum lihat itu Abdurrahman lain lagi. Timbangan amalan seseorang itu ada dua timbangan. Amalannya batin atau dohir dulu. Paham ya? Amalannya batin atau dohir. Kalau amalannya batin timbangannya apa tadi? Innamal a'malu binniyat. Paham ya? Itu timbangan amalan yang batin. Timbangan amalan yang dohir apa tadi? Man amila amalan. Laisa alaihi amruna Naam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dihafal itu ya. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan yang tertolak itu timbangan amalan zahir. Ya? Naam ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan, jangan salah dalam melangkah dan bertindak. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah watakunu indallahi makbulatan Hijrahnya tadi kan karena Allah dan Rasulnya itu nanti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hijrah. Nah, barakallahu fiikum. Ingat, hijrah itu apa tadi makna hijrah? Hijrah tadi apa maknanya, tolha Nah, berpindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu akan diterima di sisi Allah taala jika niatnya karena Allah dan Rasulnya. Wa yakunu lahu sawabul muhajir, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang hijrah. Fa in kharaja lil hijrati wa mata fit tariq, kutiba lahu annahu muhajir. Perhatikan baik-baik ini. Maka jika dia keluar untuk hijrah, dia sudah keluar dari kampungnya untuk hijrah, tapi di tengah perjalanan meninggal dunia Nah, itu pun sudah ditulis pahala hijrah. Paham ya? Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu harus diiringi dengan niat wa innamal likulli imrin manawa dan hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, tsumma yudrikuhul maut." Tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah masyaallah. Hikmah dan juga karunia serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala perhatikan, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dijumpai kematian dalam artian belum sampai tujuan sudah mati atau meninggal dunia faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh dia telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Belum sampai saja karena niat yang tulus tadi dapat pahala. Di enam catat apa? pahala. Berbeda dengan perbuatan kejelekan. Enam perbuatan kejelekan Allah taala juga menyayangi hamba yang berbuat kejelekan. Perbuatan kejelekan ketika dia berbuat kejelekan dihitung satu. Hukum globalnya gitu kan? Tapi ketika berbuat kebaikan dilipat gandakan. Naam kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nadharan li niyyatihi salihah. Dalam keadaan melihat niatnya yang tulus yang salihah, yaktubullahu jalla wa ala lahu ajral muhajir. Allah taala mencatat bagi orang tersebut pahala orang yang hijrah. Padahal belum sampai. Baru sampai di tengah perjalanan meninggal dunia, sudah dicatat pahala hijrah, bayangkan. Naam, Termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hijrah tadi apa maknanya? Nah, berpindah dari negeri kekufuran ke negeri yang Islam. Kita lihat di sini. hada idza kanat hijratuhu wa in kana mata fi tariq walaupun dia mati di tengah jalan. Tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia sudah berniatkan untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya. hada idza kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ai linusrati dinillahi hubba wa hubbanillahi wa hubbanir rasul Perhatikan baik-baik. Ini kalau tujuannya hijrahnya apa? Karena dalam rangka menolong agama Allah dan juga cinta kepada Allah serta cinta terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini dari kitab Syarah Arba'in Nawawiyah adalah mengenai enam timbangan amalan yang berupa amalan batin dan timbangan amalan yang amalan itu adalah zahir kemudian pembahasan masalah hijrah bahwasanya hijrah na barakallahu fikum hafizakumullah definisinya adalah al-intiqalu min baladil kufri ila baladil islam berpindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam kemudian timbangan amalan batin adalah apa tadi innamal a'malu binniyat timbangan amalan zahir apa tadi Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Nasallahu salamatul wasallam wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.